Pak Hendra, selamat siang. Ya, siang Bu. Silakan, Pak Hendra. Nah, ya pada dasarnya sih sebenarnya pembatasan itu bagus Bu ya, karena negara kan dapat dari situ kan sekitar 30 triliun, jadi dana itu dan pasal untuk yang lain. Cuman pelaksanaannya memang pemerintah itu harusnya sudah memikirkan secara matang yang tadi yang disebut tadi, misalnya pompa gasnya harus dibetulin, konversi. Nah, itu aja ah, masalah alat konversinya itu aja Eh, PTDI aja cuma baru bisa sepuluh ribu nah sedangkan kebutuhan puluh ribu gimana itu jadi berantakan bu saya pikir nanti bu sebenarnya bagus pembatasan nah, saya pikir gitu bu masih bu halo Pak Seven ya silakan Pak Suprianto ya bu ini dengan aturan ini mungkin malah tambah kacau ya karena selama ini aja banyak pilihan yang bocor kemana-mana berberak-berak itu tanki-tanki itu apalagi nanti dengan batas-batasan itu bikin korupsi tambah gila-gilaan bu menurut saya mendingan dinaikkan sem semua ya rata di seluruh Indonesia gitu sekian bu kasih silakan Pak Edo ya selamat siang selamat siang kalau menurut saya itu ya eh, pemerintah itu apa kayak kelas kepala atau bagaimana sih semua orang juga sudah eh, dari ulama dari ekonomi lebih baik dan keluarga yaitu naikan eh, naikkan harga tapi mungkin tidak terlalu banyak persentasenya apa seribu perak atau lima tujuh ratus perak itu jangka yang terbaik semua orang eh, menyarankan demikian semua membelah serat kepala karena kelemahan negara kita itu ya aparatnya itu sulit mengontrol kontrol di lapangan itu sangat susah korupsi korupsi lagi itu ada NIK aja juga apa tadi bisa korupsi lagi jadi ini benar-benar eh, pemerintah ini nggak punya apa namanya tanda yang jelas amburadul gitu terima kasih silakan Pak Aris ya saya mau komentar aja dan ini pemerintah sama DPR ini terlalu pinter apa terlalu bodoh ya kok pusing-pusing sekali ya naikin aja mau diinflasi mau apa kayak paling naikin sekali beres urusannya sampai ribet-ribet begitu ya kacau balau negara ini dan terima kasih terima kasih kembali Pak Suke silakan Pak Ya. Nah, gini tuh ya, pemerintah kayaknya nggak punya nyali untuk menaikkan. Itu hanya mencari citra aja, Ibu. Nah, citra aja, Bu. Terima kasih. Silakan. Saya bilang tuh kita bukan pemerintah aja, DPR semua. Mereka kita di peluang korupsi. Karena kalau di arah kalau dikasih jatah, itu jatahnya pasti melampaui batas kalau bisa naikin aja rata, mau naik seribu, seribu lima ratus ya, itu lebih baik ya, karena memang nggak bisa dikontrol. Oke, baik. Silakan Pak Toto. Uh, kalau dibikin sistem non subsidi dan subsidi ya, saya rasa nanti akan banyak pencurian BBM subsidi untuk dijual kepada orang yang non subsidi gitu kalau perbedaannya lumayan jauh ya orang nggak usah bawa mobil uh, mikrolet ya mikrolet dimodifikasi aja tankinya jadi salah liter dia muter dua pom bensin isi 50 liter 50 liter dia udah tinggal balik lagi eh, beli jeriken beli drum udah jual-jualin aja gitu itu kalau saya rasa nggak efektif ya harusnya dia jangan sistem uh, subsidi subsidinya rata-rata dinaikin aja merata misalnya semua dinaikin 2000 per liter jadi nggak bisa, orang nggak bisa juri lagi kayak dulu gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Ada Pak Robert. Halo Pak Robert. Ya halo. Silakan Pak. Ya jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama itu katanya kan bisa hemat 40 triliun per tahun. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan jumlah 40 juta kendaraan pribadi, nah itu jatuhnya hanya satu juta rupiah per tahun. Nah kalau dibagi dengan 365 hari, itu pemerintah hanya subsidi 3.000 perak. Kecil itu nilai dengan selisih harga pertama yang sekarang itu 8.000 per liter. Jadi sebaiknya ya dinaikkan saja harga BBM karena ternyata hanya 3.000 perak kok per mobil per hari. Dan yang kedua, katanya kan BBM ini subsidinya mau dialihkan ke sektor yang lain, ke sektor pertanian ataupun juga uh, pendidikan. Hal ini saya rasa tidak perlu, karena nanti 40 triliun ini bisa-bisa dikorupsi lagi, bisa-bisa diambil oleh para pejabat-pejabat ini masuk kantong pribadi. Jadi artinya bahwa kalau memang subsidi itu mau dialihkan, saya rasa tidak perlu. Tetap saja di BPR Lalu yang ketiga, itu bahwa subsidi BPR ini kan Indonesia kan memang sangat dibutuhkan. Beda dengan Singapura ataupun Malaysia, mereka pemerintahnya sudah menyediakan alternatif transportasi massal yang baik. Jadi artinya rakyat itu diusahakan tidak perlu naik mobil, tapi disediakan alat transportasi yang baik, yang aman, yang nyaman. Jadi tolonglah pemerintah jangan menaikkan BBM dari satu sisi pihak, tetapi malah menyengsarakan rakyatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Pak Harsono, halo. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya sih ngebayanginnya pasti gagal. Sebulan sebelum subsidi dicabut pasti banyak kebakaran karena banyak orang nimbun. Terus kalau subsidi dicabut saya yakin pasti ada kerusuhan. Mungkin sama parahnya sama kerusuhan Mei. Karena semuanya pasti memancing liar keruh. Jadi ya begitulah keadaannya. Terima kasih. Ada penelpon lagi, halo Pak Rumawas. Oh maaf sayang sekali, terputus Pak Rumawas. Masih kami tunggu mitra bisnis. Ada penelpon lagi, Bapak Hario, halo. Halo. Silakan Pak. Kalau eh, menurut saya ini rasanya eh, gagal ini pemerintah. Soalnya ini ragu-ragu sih. Mestinya ya dinaikkan saja seribu perak itu. Dari saya pilihan terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Halo Pak Retno. Halo. Silakan. Halo. Ya silakan Pak. ah uh, mendingan itu jangan subsidi aja jadi kalau naik taksi langsung dicas mau kena berapa kayak di China ada lagi Pak? Nah, sekian ya terima kasih Pak Wendy selamat malam iya malam iya komentar Anda silakan Bapak sepertinya proyek ini akan saya pikir sih akan gagal ya karena persiapannya begitu diburu-buru uh -huh kayaknya sih gagal total lah. Baik. Gitu, ya. Terima kasih Pak Wendy. Ya, dan saya ke Pak Harko, selamat malam. Ya malam, uh mhm. -huh. bukan hanya gagal sih, tapi memang kayaknya pemerintah ini kan sudah lagi bingung ya mencari duit lagi yang mana bisa dikorupsi, jadi dia pakai subsidi yang nanti, yang berpot yang apa namanya, yang dari situ ya memang udah sangat dipaksakan ya karena mereka udah benar-benar butuh dana untuk dikorup lagi kan ya jadi ya memang memang saja dipaksakan kalau memang eh, kalau walaupun itu tidak visible di lapangan tapi ya mau dikata gimana pemerintah kita kan tidak memang tidak mempunyai visi misi yang sangat bagus, bagus lah untuk bangsa ini ya baik ya udah terima kasih terima kasih Pak Arko Pak Sudiono selamat malam selamat malam komentarnya bagaimana Pak baik terima kasih Eh, kayaknya sih memang gagal gitu ya misal saya kalau memang sarana prasarananya masih seperti itu apa ya mau dipaksain ya memang sih kalau udah program gitu ya alan cuman kan kita harus melihat kita persiapannya bagaimana daripada nanti menimbulkan lagi apa Eh, praktek-praktek yang ilegal bisa kenapa tidak ditinjau ulang kalau saya sih berpikirnya gini deh kalau memang kita daripada menciptakan peluang-peluang yang akhirnya ilegal seperti itu kenapa tidak dinaikkan saja lah karena memang kan eh, biaya produksi kita sekarang memang naik katakanlah minyak mentah dunia aja di atas 100 dolar per barel gitu kan naikin aja bagian kan kalau kita ngomong politik gitu kan ya susah gitu loh nanti takut diturunin lagi segala macamnya hmm. mau presidennya siapa aja juga nggak bisa ngatasin hal macam apa macam ini dengan cara mengurangi subsidi tapi tidak tidak difokuskan untuk peningkatan produksi. Iya. Lagian gini deh, bangsa Indonesia tuh gampang lupa lah gitu kan naikin aja nanti juga akan biasa daripada nanti kita susah dapat BBM segala macam. Hmm, hmm, -hmm. terima kasih terima kasih Pak Sugiono saya balik ke Pak Sebastian selamat malam Bapak iya malam silakan Pak sudah sudah halo iya Bapak iya, silakan iya. komentarnya iya saya melihat ini eh, pemerintah ini memang gak siap ya asal-asal kebiasaannya itu saya waktu itu baca wamennya itu begitu sombong arogan mengatakan sebetulnya dia punya pikiran yang sehat enggak sih ini sekarang kan yang terjadi nanti kalau misalnya terjadi saya kan berani jamin bahwa itu tidak terjadi eh, di lapangan penyelewengan misalnya orang-orang yang dapat kesempatan untuk membeli dengan harga subsidi menjual kembali kepada Eh, yang mereka membutuhkan. Karena di sini ada spread, spread cukup tinggi. Nah inilah nggak disadari. Ya, akhirnya terjadilah seperti apa ini, di mana penyelewengan-penyelewengan yang terjadi memberi kesempatan kepada oportunis-oportunis tadi. Nah ini nah, -huh. Mm-hmm. kita lihat pemerintahan ini, saya bingung tuh yang wakil menteri yang baru itu, saya pikir dia ini pintar atau bodoh ya. <laughs> Dia cuma melihat eh, dari segi kepentingan pemerintah aja bukan nah yang jelas kalau saya boleh saran naikkan seribu seribu lima ratus nah itu tidak ada kesempatan untuk orang lagi oportunis oportunis ya. nah jadi sampaikan kepada wakil menteri itu anda itu sebetulnya benar-benar birokrat yang punya pikiran hebat enggak sih itu aja terima kasih terima kasih Pak Sebastian Pak Agus selamat malam eh, Bapak. Bapak、uh, eh, kalau saya lihat ini Bu ini masalah pengaruh asing e ya karena kalau kayak Shell sama si Petronas yang ada di Indonesia ini, eh, kalau premium masih ada, mereka nggak bisa bersaing, mereka mati semua itu. Dan sebenarnya kalau premium itu dinaikin sampai jadi 6.000 atau 6.500, itu nggak masalah, zamannya Megawati pernah 6.500 kok. Kenapa SBY sekarang takut? Itu kan gobloknya aja sendiri. Itu, makasih.